Beberapa majelis kita masih membahas tentang hal-hal yang terkait dengan as-sual tentang pertanyaan Karena pembahasan ini atau amalan ini yaitu soal bertanya adalah perkara yang lahu ahamiyah memiliki nilai di dalam syariat ini. Bagaimana tidak? Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul ilm, ahlul zikr, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadil ayah ayat ini menunjukkan tentang pentingnya babus sual, bab bertanya ini. Dan kita mengetahui bersama ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah Eh, dari pertemuan yang telah lalu ya di antara hal yang kita saksikan dalam kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim majma'in adalah semangatnya mereka untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semangatnya mereka untuk mengerti agama ini. Sehingga kesempatan mereka duduk bersama dengan Nabi kesempatan mereka ya mendapatkan masa Nabi alaihi salatu betul-betul mereka upayakan untuk mereka manfaatkan. Maka kita mendapatkan di dalam kutubus sunan, kitab-kitab sunan wa al-masanid, kitab-kitab musnad, kutubul hadis, kitab-kitab hadis, kita dapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Maka pada kesempatan kali ini juga kita masih melanjutkan membacakan ya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam alladzi fihi su'al as-sahabah wa jawabur rasul alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang di situ ada pertanyaan para sahabat ya dan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatul kiram rahimahal rahimakumullah. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis-hadis yang terkait dengan ibadah al-hajj wal umrah, ibadah haji dan umrah. Alati fiha as'ilatus sahabati ridwanullah alaihim ajma'in. Yang di situ kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain. Kita awali dengan eh, sebuah hadis Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Naam. Qultu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihadun?" Apakah atas wanita itu ada amalan jihad? Ini menunjukkan semangat Aisyah secara khusus dan sahabiyat. Sahabat-sahabat eh, wanita yang ingin beramal soleh Yani, mereka melihat kaum lelaki berjihad. Nah, mengangkat pedang, melempar tombak, melepaskan anak panah, anak panah yang mutun, mereka meninggal syuhada. Ya. Yang seperti ini ya menjadikan kaum wanita juga ya tasa'alna bertanya, apakah ada bagi kami kesempatan untuk beramal dengan amalan seperti mereka kaum lelaki jihad sabilillah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah atas kaum wanita ada amalan jihad? Ini soal pertanyaan. Qala kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am, iya." Alaihinna jihadun atas mereka amalan jihad. Tetapi jihadnya kaum wanita itulah kita lafi tidak ada kital di dalamnya, tidak mengangkat pedang, tidak melempar tombak. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam al hajju wal umrah yaitu haji dan umrah. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad Ibnu Hambal di Musnadih dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah fi Sunani. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini salah satu e, di antara banyak ya pertanyaan-pertanyaan Aisyah Ummul Mukminin istri Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau termasuk yang sangat banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kita merasakan ya, faedah dari pertanyaan-pertanyaan beliau radhiyallahu taala anha. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Masih dalam babul hajj. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di sahihihi An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhumah أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج Qala na'am walaki ajrun. Qala na'am walaki ajrun. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra paman Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah dan bapaknya Al-Abbas Sahabian, keduanya sahabat. Nah, diriwayatkan oleh beliau sahabat Abdullah bin Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suatu saat nabi Ali, salatu wasallam laqiya rakban berpapasan dengan eh, rombongan ada rombongan di tengah perjalanan beliau disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad bahwasanya hadis ini atau kisah ini terjadi ketika haji wada. yakni ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam pulang, ya sudah selesai haji. Beliau pulang meninggalkan kota Mekah, kembali ke Madinah. Nah di tengah jalan itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam berjumpa dengan ya suatu rombongan rokban, tepatnya di Rauha, di Rauha, ya, Eh, berjarak berjarak kurang lebih 73 km dari kota Madinah. Nah, Naam. Ini eh, melalui jalan eh, laut ya, sahil yakni mantiqah sahiliyah ya, di pesisir suatu daerah yang namanya Rauha. Nabi Ali alaihi Wasallam berjumpa dengan eh, serombongan kaum Faqala ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Manil kaum, Siapa kalian? Qalu mereka mengatakan, "Al-muslimun." Kami muslimin. Subhanallah. Berani mengatakan kami muslimin. Karena memang syaknul Islam kaum muslimin ketika itu sudah demikian apa namanya mulia. Nabi Ali Shallallahu Wasallam berangkat melakukan ibadah haji wada ketika itu, ya, diikuti oleh sahabat yang sangat banyak. Dalam sebagian riwayat 100 ribu sahabat mengikuti haji wada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dan ada riwayat-riwayat yang lain. Tidak ada yang berani menghalangi, tidak ada yang berani memerangi. Allah Jalla wa'ala memberikan keamanan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Nah, ini salah satu bukti dari bukti kenabian Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya. Diberi kemenangan oleh Allah, ya, diberi kemuliaan. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh." innahu kana tawwaba. Diberi oleh Allah kemenangan, diberi oleh Allah ya pertolongan, ya. Kaum muslimin masuk ke dalam agama Islam afwajan berbondong-bondong. Nah, sehingga mereka bisa mengatakan dan berani mengatakan nahnu minal muslimin. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Rombongan Nabi demikian banyak berpapasan dengan ya, rombongan ya, kecil Manil kaum siapa kalian? Kalu al-muslimun, kami ini kaum muslimin. <clears throat> Fakalu kemudian mereka balik bertanya kepada Nabi. Man anta, siapa engkau? Berarti zahirnya tidak kenal ya. ya. Sebagian ulama mengatakan ya mereka dikatakan belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, belum pernah berjumpa dengan Nabi. Wakila ada yang mengatakan itu kejadian di waktu malam. Ala kulihal <clears throat> menunjukkan mereka tidak mengenal ya siapa yang sedang berbicara di hadapan mereka. Faqalu mereka bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala, maka Nabi mengatakan, "Rasulullah, saya Rasulullah." Nah, subhanallah. Ternyata yang mereka jumpai adalah sosok kekasih Allah, ya. Afdalul Bashar, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Ada sebuah kejadian setelah mereka mendengar ternyata yang dihadapannya adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun Salah seorang wanita yang ada di tengah-tengah rombongan itu langsung memanfaatkan kesempatan, tidak dibuang-buang kesempatan itu. Kesempatan yang belum tentu berulang. Sang wanita ini segera memegang anaknya, sobian diangkat tinggi-tinggi ya sambil bertanya ali hadza hajjun ya Rasulullah apakah anak seumuran ini bisa melakukan haji ini bolehkah anak ini haji ya kadang ada orang tua yang membawa anaknya juga ikut berhaji atau umroh nah ini soal azim pertanyaan yang demikian besar di sini ikhwatul kiram dan manfaatnya dirasakan sampai hari ini ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat Faqalat wanita ini bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali hada hajjun, ya Ali hada hajjun. Nah, maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya menjawab, naam walaki ajrun, naam iya, ini yani bisa dia ya, dibawa haji. Ya. Naam walaki ajrun dan bagi kamu pahala. Jadi Eh, orang tua yang membawa anaknya juga mendapatkan ada pahala. Eh, para ulama berbicara dalam permasalahan ini, ya, eh, dan diantara yang dibahas oleh mereka adalah meskipun anak ini bisa haji di masa sebelum balik, ya, namun tidak menggugurkan kewajiban apa haji. Sehingga ketika nanti datang saat buluh, ya, datang saatnya dia balik sudah berumur, ya, kewajiban haji atas dia masih ada kewajiban dia ya untuk haji masih ada. Naam. Wabillahi itu <clears throat> Dan dari kisah ini juga ya bisa diambil faedah bahwasanya ya eh, kalau antum bayangkan ada anak kecil ikut haji kira-kira bisa mengikuti semua amaliyah haji itu atau tidak dengan sendiri, ini berjalan sendiri. Atau ada saat-saat perlu diangkat. Mestinya ada saat-saat perlu di, diangkat, kan demikian. Nah, bawa anak umur tujuh tahun, bawa anak umur enam tahun, taib, misal. Ya. Tidak mungkin kemudian ketika tawaf selamanya dia ikut apa? Berjalan. Nah, mungkin kalau masa-masa ini masa-masa pandemi, ya dikasih jarak, ya bisa dia berjalan. Itu pun ada masa capeknya, Artinya ketika seorang membawa anak kecil ada saatnya dibawa. Karena ini pula sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini. Ya, dari hadis ini diambil faedah ketika seorang itu tawaf ya kemudian dia menggendong ya orang yang tidak mampu apakah ini anak-anak atau yang lain maka tawafnya adalah untuk dia dan orang yang apa yang dibawa ya. yang dibawa pun juga terhitung telah apa telah tawaf yang dibawa pun juga terhitung telah tawaf. Tidak mungkin juga orang tua tawaf dulu, nanti anak anaknya suruh tawaf lagi kan tidak. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah di antara faedah dari hadis ini. Hadis yang ketiga yang juga di dalamnya ada soal ya, pertanyaan sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala kana al-fadlu ibnu Abbasin radifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaihi seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar. Saya membacakan ini dari kitab Bulughul Maram. Al hadis di dalam Bulughul Maram Kitabul Hajj. Naam. Uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya bercerita Kan al-Fadlu Ibnu Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fadl Ibnu Abbas sedang diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini ketika haji apa? Wada. Ketika haji wada. Ini menunjukkan tawadhu Rasul alaihi salatu wasallam. Betapa banyak sahabat yang ya, pernah diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu ini menunjukkan tawaduknya beliau. Dan yang dibonsengkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam bukan satu dua orang banyak. Sebagian ulama sampai menghitung, ya mengumpulkan hadis-hadis dan riwayat tentang Nabi Ali Shallallahu Wasallam membonsengkan sahabatnya ada sekitar 40 lebih sahabat pernah dibonsengkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Di satu sisi ini menunjukkan tawaduknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi yang lain menunjukkan fabel keutamaan sahabat itu tidaklah seorang dibonsengkan oleh Nabi Ali Sulatu wasallam kecuali eh, yadul menunjukkan fadl keutamaan sahabat tadi. Dekat dengan Nabi Ali Sulatu wasallam ada kesempatan untuk ya bersinggungan dengan badan Nabi Ali Sulatu wasallam ya bisa bertanya kepada Nabi Ali Sulatu wasallam seperti sahabat Fadl Ibnu Abbas ini dan di antara hadis yang sering kita dengar, ya, Nabi Ali Sulatu Wasallam memboncengkan sahabatnya adalah sahabat Muad bin Jabal. Hadis yang masyhur yang disebutkan di dalamnya hakullah alal ibad, hak Allah atas hamba, wa hakul ibadi Allah. Naam. Disebutkan di sini Fadl Ibnu Abbas kana radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membonceng Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ada sebuah kejadian, fajaat imraatun min khasaan. Tiba-tiba datang seorang wanita dari khasaan, ya, kabilah. Faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha. Fadl Ibnu Abbas melihat wajah wanita ini. Watan zuru ilaih. Dan wanita ini pun melihat kepada Fadl. Wa النَّبِيُّ an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli. Ketika Nabi melihat itu, Nabi memalingkan wajahnya Fadl, ya dipalingkan oleh Nabi. Ya, dipalingkan oleh beliau ila syiqqil akhar kepada sisi yang lain. Faqalat Ketika itu wanita ini bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fariidatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira." Ya Rasulullah, kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya yaitu kewajiban haji. Allah wajibkan di saat ayahku sudah sangat tua renta, syaikhan kabira la yasbutu ala rahilah. Tidak bisa dia menaiki kendaraan. Dan di zaman itu tidak mungkin orang bisa haji kecuali harus naik apa? Kendaraan. Kalau orang sudah tua renta tidak bisa, tidak mampu. Naik kuda, naik onta. Nah, bisa jatuh. Tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Al-Muhim tidak mampu orang ini. Nah, ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Boleh seorang bertanya untuk urusan orang lain. Ya, tidak harus untuk dirinya. Sebagaimana ya pembahasan yang telah lalu ketika apa namanya seorang diutus oleh Ali bin Abi Thalib ya, bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang al madi tentang apa al madi Nah, di sini Imra'ah min Khas'am bertanya kepada Nabi Ali salatu wasallam bukan untuk dirinya namun untuk orang lain. Dan ini di antara kebaikan di antara albir ya, yang dilakukan oleh seorang untuk saudaranya. Dan termasuk bentuk apa yang dilakukan oleh para sahabat berlomba-lomba memberikan manfaat untuk orang lain, untuk saudaranya. Terlebih manfaat ilmu. Ya, manfaat ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Ka'ab ibnu Ujrah, sahabat Ka'ab ibnu Ujrah pernah bertemu dengan seorang tabi'in kemudian mengatakan kepadanya, "Ala uhdi laka hadiyatan?" Maukah aku berikan kepadamu sebuah hadiah? Nah, kalau kita pikir hadiah mestinya hadiah apa? Nah, kalau bayangan kita namanya hadiah mesti wah, apa ini hadiahnya? motor, ya, mobil, uang atau apa. Pikiran kita seperti itu biasanya. Kamu tak kasih hadiah. Betul atau enggak? Kalau saya ada orang, Mas, kamu tak kasih hadiah. Mungkin pikiran kita apa? Ya, duniawi. Ka'ab bin Ujrah berkata kepada orang yang berjumpa dengannya, "Ala uhdilaka hadiyatan." Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya berupa hadis yang aku dengar dari Nabi Ali salatu wassalam. Maka disampaikanlah hadiah itu yakni diajari solawat yang paling agung yakni solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah. Naam. Demikian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, terutama manfaat ilmu, manfaat agama. Terlebih dia seorang anak, ini juga menunjukkan bir al-walidain menunjukkan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya memberikan manfaat agama al-ilm na'am memberikan manfaat kepada orang tua bukan hanya duniawi lebih dari itu memberikan manfaat ya eh, agama ini termasuk wanita ini ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah berbakti kepada orang tuanya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fariidatallah ala ibadih." Kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya yaitu kewajiban haji. Adrokat abi syaikhan kabira. Allah wajibkan dalam keadaan ayah saya sudah tua renta. Layas butuh ala rahilah. Tidak mampu lagi naik kendaraan ya Rasulullah. Afa ahujju anhu? Nah. Afa ahujju anhu? Bolehkah aku menghajikan untuknya? niabatan anhu. Ya, menghajikan untuknya. Kala ya. Nabi mengatakan na'am. Iya, boleh. Taib. Wa min rahmatillah alaihina wa ala nas. Ini diantara rahmat Allah atas kita semuanya. Naam. Wadalika fi hajjatil wada dan itu terjadi ketika haji wada. Pertanyaan ini diajukan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam di saat haji wada. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah min fawaidi hada al hadis wa hada sual di antara faedah dari hadis ini eh, boleh menghajikan orang yang masih hidup ketika ya orang tadi dalam keadaan memang sudah tidak mampu ya, tidak mampu untuk melakukan perjalanan ya. Taib. Kalau di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, naam, jelas sekali. Apalagi dari Madinah ke Mekah naik onta, orang sudah mungkin tidak bisa berdiri, eh, berat atas dia untuk melakukan ibadah haji. Taib. Atau zaman sekarang barangkali sudah tidak naik onta lagi. Kalau dikatakan ringan ya ringan dari sisi kendaraannya sekarang. Bisa naik pesawat, ya. Namun bisa jadi ada orang yang memang walaupun dari sisi kendaraannya ringan, namun perjalanannya dia sudah betul-betul tidak mampu. Pingsan di tengah jalan, ya, tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Ya, maka orang-orang seperti ini, ya, yang memang tidak bisa melakukan perjalanan, ya, boleh dihajikan atasnya meskipun dia masih hidup. Atau kata para ulama, orang yang masih hidup dan dia dalam keadaan sakit dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. layur jabur uhu orang yang mariuk sakit ya maradan dengan jenis sakit la yurja buruhu yang tidak diharapkan apa kesembuhannya. Nah, dan ini tentunya eh, para ahli, para dokter yang yang memahami. Nah, tentunya perhitungan manusia. Ya. Ini boleh dihajikan ya untuknya. Jika ada seorang memiliki kemampuan harta, namun dia tidak memiliki kemampuan apa jasad, maka boleh bagi dia untuk di, dihajikan wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya. <clears throat> Masih hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhumah أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين akunti qadiyatahu uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa fallahu ahaqqu bil wafa rawahul bukhari rahimahullah Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya mengisahkan ada seorang wanita anna imra'atan min Juhainah seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi ali salatu wasallam ja'at ila Nabi alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi ali salatu wasallam faqalat dia kemudian bertanya kepada Nabi inna ummi ya Rasulullah ibuku nazarat pernah bernazar ibuku pernah bernazar anta hujja untuk dia haji. Falam tahujja namun belum dimudahkan dia untuk haji hatta matat sampai ibuku meninggal. Sampai ibuku meninggal. Afa ahujju anha? Bolehkah aku menghajikan untuknya ya Rasulullah? Qala kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am." Iya. Hujji anha, hajikanlah untuknya. Aro'aiti, tidakkah kamu lihat? Lau kana ala ummiki dainun. Seandainya ibumu punya hutang, hutang kepada manusia yakni. Akum tahu apakah kamu akan melunasi hutangnya? Kalau ibumu punya hutang kepada manusia, kamu lunasi tidak hutang ibumu? Tentu jawabannya apa? Iya. Wahada minal bir. Dan ini termasuk bentuk albir, birul walidain. Naam. Uqdullah, oleh karena itu hutang ibumu ini kepada Allah, yakni nazar, dia bernazar. Hutang ibumu ini ya, tunaikanlah hutang ibu kepada Allah, ya, tunaikanlah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk kamu ya menunaikan hutang ibumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga sekali lagi menunjukkan betapa mulianya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in khairun nas. Ya. Tampak bagaimana bakti mereka kepada orang tua. Kalau tadi kita sudah mendengar Imra'ah min khas'am wanita dari khas'am Sekarang kita dengar kisah Imra'ah min Juhaina. Nah, juga tampak dari apa yang dia lakukan ini perbuatan baik, birrul walidain dia. Dan birrul walidain itu tidak hanya dilakukan ketika mereka masih hidup. Hatta ba'dal wafat. Termasuk sesudah wafatnya orang tua. Nah, ada hal-hal yang seorang anak bisa berbakti kepada mereka. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini. Di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah wafatnya orang tua adalah ketika orang tua memiliki hutang. Hutang kepada manusia, tunaikan. Hada mimma yanfa'ul mayyit. Ini di antara perkara yang bermanfaat untuk mayit. Ya. Hutang-hutang mereka, kalau mereka punya hutang, terlebih anaknya, ya, melunasi hutang orang tua, yanfa' bermanfaat. Nah. Atau orang yang tidak ada hubungannya sama sekali juga tidak masalah bermanfaat. Sebagaimana pernah ada kejadian, ya, seorang dimandikan sudah sudah mau disolati, Nabi bertanya atau mendapatkan kabar bahwasanya dia memiliki apa? Hutang. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, solati dia, nah, solati dia. Nah, eh, seorang sahabat, eh, sahabat eh, salah satu orang sahabat Abu Qatadah atau namanya kemudian merasa ingin berbuat baik. Dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hutangnya saya yang menanggung." Berpindah hutangnya kepada sahabat ini. Maka Nabi pun kemudian menyolati apa? jenazah ini. Dari dua kisah ini menunjukkan bahwasanya ya, di antara yang bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan hutangnya. Dan ini termasuk bentuk birrul walidain. Termasuk juga yang bisa kita ambil di antara yang bermanfaat untuk mayit sesudah kematiannya adalah menghajikan untuknya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bisanya atau bolehnya menghajikan ya orang yang sudah meninggal. Nah, ketika wanita ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ummi nadarat ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji namun tidak sempat untuk haji. Apa ahuju anha?" Bolehkah aku menghajikannya ya Rasulullah? Kata Nabi, "Na'am hujji anha." Hajikanlah untuknya. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini dan hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya ya boleh seorang menghajikan orang lain atau juga mengumrohkan orang lain dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang itu sudah meninggal. Naam, keadaan yang kedua orang itu masih hidup namun sudah tidak bisa untuk melakukan ibadah apa? Haji. Nah, dan di sini perlu juga diingatkan salah satu syarat di antara syarat apa namanya seorang menghajikan adalah dia sudah menunaikan haji untuk dirinya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain wallahu taala alamu bissawab. Kita lanjutkan ikhwatil kiram hadis berikutnya. hadis berikutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini juga masih hadis Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. dari awal kita baca hadis, setelah hadis Aisyah, kita baca hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma. Beliau inilah yang didoakan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ya Allah faqihu fid din. Jadikanlah Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih dalam agama. Wa alimhu ta'wil dan ajarilah beliau atau ajarilah dia ta'wil ilmu Al-Qur'an, tafsir. Naam dan beliau memiliki julukan Habrul Ummah, ulamanya umat ini. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang paling banyaknya adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, termasuk Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, Naam, ini di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Ali sallallahu wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Nah, Ibnu Abbas berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqul. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Suatu saat saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Yakulu beliau berkata dalam khutbahnya, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Wala tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Di dalam khutbah itu Nabi bersabda, la yakhluwanna. Jangan sekali-kali. Tidak boleh. berholwah berdua-duaan, rojulun seorang laki-laki bimra'atin dengan wanita. Yang tidak ada hubungannya. Nah, bukan mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berholwah dengan seorang wanita illa wa ma'ahadhu mahramin. Kecuali ada bersama wanita ini mahramnya ayahnya, ya, tapi misalnya, atau anaknya yang telah dewasa. maaf. Illa wa ma'aha zu mahramin. Wala tusafirul mar'atu. Tidak boleh pula seorang wanita safar melakukan perjalanan illa ma'adhi mahramin. Kecuali juga safar bersama dengan mahram. Ini diantara ahkam hukum yang banyak di antara kaum muslimin yang ya, melupakannya. Safar wanita dengan mahram. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Faqama rajulun. Taib. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Faqama rajulun. Seorang laki-laki tiba-tiba berdiri. Ya, berdiri. Faqala kemudian bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna imra'ati kharajat hajatan. Ya Rasulullah. Istriku ya keluar untuk melakukan ibadah haji. Ini istrinya sudah siap untuk berangkat apa? Haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara saya telah tercatat untuk ikut perang ini dan ini. Ya ini istri saya berangkat sendiri ya Rasulullah haji. Ya. Taib. Kala apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Entolik. Ya fulan, pergilah kamu untuk haji. Ya. Fahud jama'a imra'atik. Berangkat hajilah kamu bersama dengan istrimu. Jangan biarkan dia berangkat sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya eh, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di antara makna istita'ah kemampuan bagi wanita untuk melakukan ibadah haji adalah ada mahram yang e, mengantarkan dia dalam ibadah umroh atau haji. Artinya, kalau ada wanita yang dia secara kemampuan harta mampu untuk melakukan ibadah haji atau umroh, namun tidak ada mahram yang mengantarkannya, tidak ada kewajiban atas dia. Berarti dia belum memiliki istita'ah Allah Jalla wa'ala berfirman walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji atas manusia itu bagi mereka yang memiliki istita'ah, kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Dan istita'ah bagi kaum wanita diantaranya adalah adanya mada mahram. Jika tidak ada mahram, ya, maka dia belum memiliki al-istita'ah kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hadis ya yang berisi soal ya, dan jawab Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ya, semuanya dalam bab e, al-hajj dalam bab al-hajj dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah e, beberapa riwayat ini ya, di antara maksud kita membacakannya adalah di samping mengambil fawaid, di samping mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut, juga mengingatkan kepada kita semuanya tentang salah satu sebab kenapa para sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majma'in menjadi generasi yang terbaik. Ya. Menjadi generasi yang paling Allah ridhoi. Ya. Khairun nasi karni Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Min asbabihi di antara sebabnya adalah hirsuhum alal ilm. Semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu. Wa hirsuhum ala su'al. Semangat mereka untuk bertanya. Nah, mereka mengerti bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Kata Nabi alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama innama warasul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan ketahuilah para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, wala dirham, tidak pula mewariskan dirham, Innama warrasul ilma namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang ya mengambil warisan-warisan Nabi itu yaitu ilmu faqad akhadha bi akhdin wafir. Sungguh dia telah mengambil dengan sesuatu yang sangat besar. Maka kita memohon kepada Allah Jalla ala ya, pertolongan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti jejak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in Di antara jejak mereka adalah hirusuhum ala al-ilm, semangat mereka untuk menuntut ilmu, bertanya dan melaksanakan firman Allah Jalla wa Ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat.